السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita sebagai umat Islam harus yakin dengan agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini di atas. Dan tidak ada yang bisa menandingi Islam. Apapun yang dikerjakan oleh manusia. Apapun yang dibuat oleh manusia tetap Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jemaah, kalau dengar nama Nabi, jangan diem doang. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kita nih yang udah pada ngaji. Tunjukkan kalau antum cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cinta yang sangat ringan. Antum senantiasa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengucapkan salawat untuk Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Dua satu apa dua dua? 23, Masya Allah Tanggal 23 Syawal Sebagian belum menyelesaikan puasa Syawalnya Dan Syawal mau pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nih kita bicara Tentang Bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim Tadi Ustaz Endang menceritakan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutin dengan enam hari di bulan Syawal, pahalanya apa? Anak kasih hadiah. Setahun penuh. Setahun ngapain setahun? Diampuni dosa-dosanya. Nggak apa-apa, nak kasih hadiah. Jemaah, setahun penuh seperti apa? Sebelahnya. Iya, itu yang benar sebenarnya. <laughs> Nggak apa-apa dikasih hadiahnya. Nah, ka'annama sama dahar. Seperti puasa setahun. Enak nggak antum puasa sebulan Ramadan wajib udah selesai. Kita tahu itu wajib kita semua mengamalkannya. ditambahin enam hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Ya. Maka orang-orang yang malas puasa sunnah hendaklah dia berpuasa di bulan Syawal. Nyaman buat dia. Setelah itu Ustaz, gak usah puasa sepanjang tahun. Bukan gak usah. Kalau engkau nggak mampu puasa sunnah, ya itu yang kau lakukan. Dan jamaah rahimakumullah. Pada malam yang indah ini. Malam apa jamaah? Malam minggu orang ngomong. Malam ahad. Subhanallah. Anda dulu pernah sampaikan. Entah di sini atau di tempat lain. Bagaimana usaha media non-Islam membuat umat Islam takut dengan hari Jumat dan senang dengan malam Minggu. Malam Jumat ya Allah kata dia. Dulu itu yang namanya film-film horor waktu kita masih SD itu selalu judulnya Jumat Kliwon. Jadi <laughs> masih ingat ya, itu kalender Pas malam Jumat tahu-tahu keluar darah. Jadi orang dibikin takut sama hari Jumat. Bahkan sampai hari ini kalau antum lihat film-film horor di barat itu ada namanya dulu yang ramai di Indonesia apa Friday apa Freddy Friday ya kayak gitulah anak kurang paham tuh jemaah tapi yang jelas mereka bikin kita takut sama hari Jumat Padahal itu sayyidul ayyam. Itu hari yang paling mulia. Malam ahad ini harinya orang-orang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang tersesat? Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasara. Sedangkan kita dapat petunjuk ternyata mengikuti orang-orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah ternyata malam Ahad antum ada di masjid. Ini sebuah kemuliaan jemaah. Nah, antum. Nah, apa tema kita hari ini? Jangan melihat. Lihat. <laughs> Nah, Masya Allah. Apa judulnya? Masya Allah. Dia matanya sambil lihat-lihat gitu, tapi gak apa-apa. Tafadhol ya, jamaah. Kira-kira temanya masalah apa? Masalah hijrah. Hmm. Taib, siapa yang mau jawab? Kira-kira temanya masalah antum? Masalah akhlak. Semangat ibadah waktu Ramadan manis sekarang kendur gitu. Ya. Coba antum nah. Ya antum. Tentang apa? Tentang hijrahnya. Anak nggak dengar suara jamaah. Tapi kasihan dia udah anak kasih hati <laughs> nggak apa. Saya Oh ternyata masih banyak sarungnya jamaah. Ya, oh, Produksi sarung masjid ini rupanya. Tapi ada tadi yang bicara akhlak karena kasih hadiah juga. Nah, kirim ke belakang. Yang jawab akhlak siapa tadi? Baik, sebelah kanan ada yang mau jawab nih, Fadol. Masalah istiqomah. Dulu istiqomah, sekarang nggak istiqomah. Ya, itu maksudnya. Gimana Ustaz? Siapa yang bikin judul ini Ustaz? <laughs> Jadi kita tanya sama yang bikin judul maksudnya itu apa? <laughs> bukan Ustaz ya? Oh bukan katanya. Insya Allah. Nah, antum. Tentang keimanan. Insya Allah. Bukan juga Ustaz ya? Bukan katanya. Dunia yang menipu, dunia yang menipu Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak, enggak masuk juga aneh. Terakhir, terakhir. Pernikahan, antum udah nikah. Masuk Ustaz. Gimana Ustaz? Kasih aja, oh, kasih aja kan Ustaz. Tapi bukan itu kan Ustaz? Oh bukan itu, tapi suruh kasih hadiah nggak apa-apa. Terakhir jemaah. Nanti antum tahu sendirilah. Gini jamaah. Dulu kita tuh baik. Kita tuh gaul sama tetangga kita. Gotong royong. Tatkala biasanya hari libur itu bersih-bersih selokan. Kita ikut. Ada tetangga yang sakit kita berkunjung. Ternyata ada sebagian orang Kemudian dapat hidayah. Dia ngaji. Dia ngerti ilmu agama. Dia faham dengan hadis-hadis Nabi. Dia amalkan beberapa sunnah Nabi. Kok ternyata dia tidak baik lagi sama tetangganya. Nggak baik lagi sama orang tuanya. Sama istrinya semakin kasar. Sama anak buahnya kurang beradab itu yang menjadi fenomena yang kita lihat. Sampai ada beberapa Allah bukan beberapa ya. Datang banyak nih orang datang karena Ustaz, anak lihat nih teman-teman yang ngaji Masya Allah ilmunya jangan ditanya. Tapi maafi akhlak. Tuh, maafi akhlak. Nggak ada akhlak. Kayaknya ini oknum. Enggak semuanya kayak gitu. Tapi oknum ini, ya seperti yang kita pelajarin. Nila setitik membuat susu sebelanga jadi rusak. Maka kita akan bicara bagaimana oknum-oknum yang sudah memahami Islam. Dia membuat Islam ini jadi lebih indah. Jangan sampai kita menjadi oknum yang membuat orang di luar Islam jadi benci sama Islam. Nggak suka melihat ini kelakuannya yang udah ngaji kayak gini. Kadang kala parkir nggak benar. Saat masa parkir juga termasuk iya. Kalau sampai diumumkan tolong mobil nomor sekian sama sekian dipindahkan karena nutup rumahnya tetangga. Itu kan tetangga mulai nggak suka tuh. Ini gimana orang-orang ngadakan pengajian katanya. Ilmunya bertambah. Masa nutup jalannya orang? Nah, ini bermasalah buat kita. Padahal kita dulu sebelum ngaji, Masya Allah menghormati tetangga. Hakikat ilmu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya Allah ya. Jadi ilmu yang membuat antum jadi takut sama Allah itu ilmu yang bermanfaat. Nabi tiap pagi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Cukup? Nah, cukup. Wa amalan mutaqabbala. Beliau minta ilmu yang bermanfaat. Ternyata ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Ada. Subhanallah. Ada seorang ustadz cerita, Ustadz, anak ini 6 tahun SD belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMP belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMA belajar bahasa Inggris. 12 tahun belajar bahasa Inggris. nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Sohib anak 3 bulan kursus bisa bahasa Inggris. Yang salah yang mana jemaah? Tiga bulan bisa bahasa Inggris, 12 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Kadang kala niatnya. Kadang kala niatnya. Kadang kala kita pada waktu itu memang nggak butuh sama pelajaran itu. Sehingga mempelajarinya pun hanya menghabiskan waktu mubazir. Waktu jam sekolah itu jadi mubazir. Makanya sekarang mulai sekolah SMA itu kejuruan banyak banget karena orang sudah berpikir, anak lulus SMA, Ustaz, jualan bakso. Apa ilmu bakso didapat di SMA? Nggak dapat, nggak ada yang Anda gunakan untuk bekerja. Oh, berarti kau lulus SMP cari ilmu yang bermanfaat. Anak mau buka bengkel, bismillah. Kalau itu bermanfaat buat engkau. Dan beliau minta rizki. Rizki yang halal. Yang ketiga beliau minta apa? amalan mutakabbala. amalan yang diterima. Karena ada orang-orang yang sudah beramal tapi nggak diterima. Dia masya Allah orang yang soleh, ilmunya jangan ditanya, amalnya jangan ditanya, tapi ternyata dia ujub sama amalannya. Ada gunanya dia beramal. tak kalah dia berbangga diri, termasuk penghancur hidup seseorang i'jabur rajuli binafsi dia kagum dengan diri sendiri oh ternyata anak oh ternyata anak jangan jangan fillah seharusnya ilmu itu ya membuat antum seperti padi kita ingat tuh nasihat guru kita dulu waktu kita di pondok nah kalau itu ilmunya harus ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kalau nggak ada isinya, sombong-sombong. Padi itu nggak ada isinya, masya Allah, tegak, berdiri dia. Yang ada aja isinya merunduk dia, semakin tawabu dia. Biasanya yang baru belajar pencak silat, masya Allah, pohon pisang di depan rumahnya dia habisin baru belajar siat. Si orang tua yang ngomong, ya Allah, nah ibu nanam pohon itu supaya berbuah nak. Biar tahu dia bu, kalau saya jagoan. Apa pohon pisang supaya tahu kau jagoan? Nah, itu terjadi ketika orang baru belajar. Tapi Alhamdulillah yang sudah belajar panjang. Tolong kau lihat, kau jadi lebih baik atau tidak? Lebih tawadu, lebih menghargai yang tua, Ingat dengan ucapan ibunya Sufyan al-Thawri. Ibunya Sufyan al-Thawri. Ketika dia memberikan duit sama Sufyan 10 dirham. Lalu dia mengatakan kepada Sufyan, "Nak, khut hadhi 10 ini Ni bawa ni 10 dirham. Dan dengan 10 dirham itu Kau belajar 10 hadis. 10 hadis. Berapa? 10. Antum udah berapa hadis yang didengar jamaah? Ustaz, kita ini termasuk grup mustami, Ustaz. Dulu orang-orang yang belajar sama Imam Ahmad, sama Ibn Uyaina, sama imam-imam yang besar, yang hadir di majelisnya itu terbagi jadi dua. Yang satu muta'allim yang bawa pena dan buku. Dia mencatat memang. Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal dicatat sama mereka. Ini yang namanya muta'allim. Tapi ada kelompok lainnya yang hanya mustami. Dia kepingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dia pulang dari pengajian, ya sudah Alhamdulillah dia tambah ilmunya. Tapi dia tidak mencatat namanya tidak dicatat, sehari dua hari lupa. Jangan sehari dua hari Ustaz. Pulang dari kajian ditanya sama istrinya, Mas, pengajian ini tentang opo. Masya Allah, api pengajian ditanya tentang opo, api coba. Oh, panjang banget, sudah panjang pokoknya. Insya Allah, tapi bagus. Istri itu kepingin tahu apa yang kau dengar. Sehingga kau bisa sampaikan. Paling tidak jamaah. Jangan sampai kita seperti corong jamaah. Tahu corong? Uh, kalau buat misi minyak. Adakah morong? Hah? Corong sama kan? Insya Allah. Kita satu bahasa aja. Ya. Eh, corong itu mau dikasih air satu tandon 5000 liter. Ada yang tersisa di, di corong itu. Nggak ada. Cuma lewat dong. Masya Allah, oh, Masya Allah, ilmunya banyak banget gitu dia. Setelah selesai, ada yang lengket di diri antum. Ya ono, itu dia. Ilmunya kabur semuanya. Jangan sampai kita seperti itu. Paling tidak ada yang kita dapat dari ilmu itu. Dan kita amalkan dalam kehidupan. Makanya ibunya Sufyan al-Thawri berpesan kepada Sufyan, kau belajar 10 hadis. Kau pelajari 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat. Ada perubahan sikap tidak pada dirimu. Perubahan karakter. Dapat hadis, la tagdob, kita tahu hadis la taghdab, jangan marah. Antum pulang setelah dengar hadis itu masih marah-marah enggak? Kalau antum masih marah-marah, oh berarti kurang berguna ilmu yang kau dapatkan. Karena tidak dapat kau amalkan. Maka ibunya Sufyan tahu banget dengan tujuan orang belajar ilmu. Ilmu itu hanya sarana. Hanya perantara. Tujuan dari ilmu itu apa? Amal. Makanya kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, Allah memberikan pahala buat orang-orang itu jazaan bimakanu yakmalun ya'malun apa ya'lamun. Ya'malun. Itu pahala balasan buat mereka dengan apa yang mereka amalkan. Bukan dengan apa yang mereka ketahui bima kanu yakmal amal jamaah. Bukan ilim. Ilmu itu penting untuk diamalkan. Kegunaan ilmu dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hakikatnya kegunaan itu ketika diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmunya jadi apa? Jadi musibah. Makanya ibunya Sufyan pesan sama Nana, kalau kau melihat gaya ngomongmu berubah, Gaya dudukmu berubah. Kau melihat orang yang lebih tua berubah. Lanjutkan kau belajar ilmu. Tapi kalau kau tetap saja, aduh tinggal kena. Aku takut ilmu, aku takut ilmu yang kau pelajarin jadi balak dan petaka buat engkau. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an kedermawanan Nabi Alaihissalam itu bertambah ketika di bulan Ramadan ketika beliau setoran Al-Quran sama Jibril. Ketika baca Quran, ketika ilmu itu dimurajaah, ingat sebenarnya pengajian itu tidak ada yang baru. Pengajian itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Kenapa? Karena Al-Qur'annya tetap tidak berubah. Yang akan disampaikan Ustadz adalah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang disampaikan Ustadz adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hal yang baru. Tapi manusia itu perlu diingatkan. Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Maka terus diingatkan. Antum kalau baca Quran, nanti ketemu tentang surga. Apa pembahasan tentang surga cuma di satu surat? Di satu surat kadangkala berulang kali Allah bahas. Kenapa? Karena kita sering lupa aja. Diingatkan lagi tentang neraka. Cerita Bani Israel. Berapa kali Allah cerita tentang Bani Israel? Berulang kali Allah cerita. Cerita tentang Nabi Musa. Berulang kali Allah cerita tentang Nabi Musa. Karena kita suka lupa jemaah maka diingatkan. Datang ke pengajian, mungkin datang, oh, Ustaz bahas tentang ikhlas. Oh Allah, anak sudah tahu tentang ikhlas. Anak sudah hatam kitabnya. Ketika ditanya apa itu ikhlas, aduh lupalah. Tapi kalau kitabnya sudah hatam. Subhanallah jemaah. La jemaah. Maka terjadi pengulangan-pengulangan. Rasulullah SAW ketika beliau mudarasatul Quran sama Jibril, di situ bertambah kedermawanan Nabi alaihissalam bukan malah berkurang. Yang sangat disayangkan tadi, ketika orang ini belum ngaji, akhlaknya mulia, orangnya baik, ramah dan sopan, ketika udah ngaji, hilang manisnya dia. Masya Allah. Nggak baik lagi sama tetangga. Dulu Masya Allah. Kalau potong kambing tetangganya selalu dikasih. Sudah ngaji, tetangganya tidak lagi dikasih. Dia kasih temennya yang jauh dia kirim. Akikoh yang dekat tidak diundang. Yang diundang sahib-sahibnya yang jauh. Walimah RT-nya tidak semuanya diundang, dia undang tempat-tempat yang jauh. Seharusnya kau undang mereka supaya datang. Tunjukkan kalau kau telah memahami Islam dengan benar dan kau amalkan akhlak ini memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan, dengan tauhid. Kita kalau mau mengetahui keimanan seseorang itu, antum lihat akhlaknya. Ustaz, ana lihat ada orang akhlaknya baik tapi masih melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Ya. Berarti dia bermasalah, engkau tahu dia punya masalah di imannya. Tapi akhlak dia itu yang dilihat orang. Anda mau tanya sekarang. Anda mau kasih hadiah yang jawab. Kalau ada orang di kampung antum. Yang satu rajin ke masjid. Masya Allah. Puasa Senin Kemis. Punya hafalan Quran. Lima juz. Tapi dia kurang supel bergaul sama tetangganya. Dia tidak suka membantu tetangganya. Yang satu, Masya Allah, nggak pernah sholat ke masjid. Dan gak pernah puasa sunnah. Tapi dia baik banget sama tetangga-tetangganya. Menurut masyarakat, mana yang baik? Angkat tangan yang mau jawab. Masyarakat, Masya Allah, Barakallah. Antum termasuk yang mana? Hah? Antum termasuk yang mana? Tuh? hafal Quran tapi nggak supel. Jadi <laughs> barakallahu fikum. Dan itu yang ada di masyarakat ya, Kita itu kaku kadang kala bergaul dengan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Baik, akhlak itu apa aja mak? Anda kasih hadiah. Nah, foto. Perilaku keseharian. masa makan, minum. Masuk akhlak. Dalam kondisi syar'i. Kasih hadiah aja, mak, Kasih nggak apa-apa lah Ma. Usaha yang baik coba. Selama sarungnya masih banyak anda bagi buat Oh. Tapi anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Antum dapat minuman semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Dapat makanan juga ya, Ma. Masya Allah. Dan anak kadang-kadang heran ya sama panitia. Ustadznya ceramah dikasih makan. Kira-kira ustadznya makan nggak ya? Ma? semacam macam Ya Ustaz, itu termasuk penghormatan akhlak. Menghormati guru. Nggak dimakan, kita yang makan nanti Ustaz. khair. Baik. Nah, ada kuliah hari Itu termasuk akhlak. Iya, paling nggak disediakan buat gurunya. Gurunya nggak minum teh. Nggak apa-apa Ustaz. Banyak panitia yang siap untuk minum tehnya. Baik, akhlak. Karakter seseorang. Baik apa buruk? semuanya. Baik dan buruk. Barakallah. Jamil jiddan. Akhlak itu baik dan buruk. Disebut akhlak. Makanya disebut husnul khuluq untuk akhlak yang mulia. Semua orang punya akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Karena disebut aja binatang pun punya akhlak, karakter. Kebiasaan akhlak itu bisa didapat dan bisa jadi warisan. Diwariskan. Jadi kita lihat Masya Allah, ada anak kecil yang lahir dengan akhlak pemberani. Sejak kecil dia pemberani. Nggak ada yang ngajarin dia. Ada anak kecil yang lahir, dia pengasih sama binatang. Anak ketemu kemarin ada seorang, Masya Allah, mungkin umur lima tahun, enam tahun ya. Atau di bawah itu. Perempuan kecil. Dia itu ada kucing jemaah. Senengnya sama kucing dia. Gendong pada kucing itu sakit-sakit, lemes-lemes dia gendongin. Dia nggak diajarin sama bapak sama ibunya. Malah ibunya ngomong, eh, jangan dipegang, jangan dipegang. Itu akhlak yang dibawa dari lahir jangan. Ada yang dari kecil pelit. Masya Allah. Ada. Ya kalau punya sesuatu nggak mau dikasih. Tapi ada yang dari kecil, Masya Allah. Orang tua sampai sakit kepala ngurusin anaknya. Kue di rumah dibawa keluar. Dibagiin ke sahib-sahibnya. Oh, si ibunya ngomong, nah itu buat tamu nak. Tamunya nggak datang-datang mak, kata dia. Bagiin sama dia. Nggak ada yang ngajarin dia. Itu bawaan. Dan orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Ahsanuhum khuluqan. Karakter dia. Baik karakter bikinan. Artinya ada orang yang Ustaz, anak ini pelit. Ustaz. Demi Allah anak ini pelit. Anak susah anak sedekah. Tapi ada orang setelah anak ngaji, anak tahu bahwa pelit dan iman tidak bergabung di hati seorang yang beriman. Maka dia berusaha memperbaiki sifat itu. Dengan ilmu yang dia dapat. Dia berusaha. Akhirnya dia jadi orang yang dermawan. Setelah dahulunya pelit. Nah, perlu dilatih semua itu. Maka untuk mengukur tingkat kesempurnaan iman seseorang akhlak. Kalau masyarakat nggak suka sama antum karena akhlak antum, Wajar cuman Karena yang berat di timbangan pada hari kiamat itu akhlak. Bukan sholat kalian, bukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-mautu'una aknafan. Atau al muattauna aknafan. Orang-orang yang mudah bergaul. Nggak kaku. Dia sama siapapun, Masya Allah. Sama yang lebih tua, dia menghormati. Sama yang anak-anak, dia menyayangi. Sama yang sebaya, dia baik sama mereka. Mudah bergaul. Ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka itu ya disenengin sama orang. Dan dia juga menyenangin orang. Nyaman hatinya bergaul sama orang itu. Dan orang nyaman bergaul sama dia. Lembut hatinya. Wala khaira man la ya'laf wa la yu'laf. Atau la khaira man la ya'lif wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan di diri seorang yang dia tidak baik sama orang dan orang juga tidak baik sama dia. Gara-gara perilaku dia. Coba. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bagaimana seharusnya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jaga hubunganmu sama Allah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Nabi menjelaskan Bahwasanya tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ikutin dengan kebaikan. Jangan diteruskan berbuat dosa itu. Ada orang-orang yang mengatakan, aduh kayaknya anak sudah gak mungkin tobat. Akhirnya dia terus berbuat dosa. Jangan. Kau berbuat dosa dan kau tahu itu dosa, langsung ikutin dengan kebaikan. Sholat, sunnah, zikir, istighfar. Lakukan. Ketika kau melakukan dosa, udah berangkat ke masjid. Ini perintah Nabi SAW. wassalam. Karena perbuatan baikmu itu akan menghapuskan dosa. Yang terakhir, dalam menyikapin manusia bagaimana? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikrimah, seorang tabi'in dia mengatakan likulli syai'in asas. Segala sesuatu sesuatu itu memiliki pondasi. Wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Ikrimah mengatakan asas agama Islam ini adalah akhlak yang mulia. Jamaah, kita bicara Islam. Ini ada ada kaitannya dengan ya yang lagi rame di medsos tentang Ustad nggak penting agama seseorang. Yang penting akhlaknya. Dia berbuat baik nggak sama orang. Itu yang dilihat, tidak dilihat agamanya. Subhanallah. Siapa bilang? Nanti ketika di kuburan ditanya apa? Madinu. Apa agamamu? Ditanya itu. Maka kita perlu faham bahwasanya inna dina indallahi Islam. Karena ada usaha dari orang-orang yang muslim yang menganggap semua agama sama. Dia menebarkan pemahaman itu kepada siapa? Kepada orang Islam, bukan kepada orang non-Islam. Padahal orang-orang di luar Islam tidak mengatakan semua agama sama. Kok kau yang memaksa umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini untuk mengakui semua agama sama. Sedangkan yang minoritas terus mengadakan misi-misi mereka menebarkan agama mereka. Karena mereka beranggapan hanya agama mereka yang benar. Ini benar-benar memalukan jamaah. Ketika tokoh muslim bicara di televisi, televisi paling ya mah dapat orang kayak gitu, masya Allah datang, undang lagi, undang lagi, Supaya manusia dicekokin tuh dengan pemikiran seperti itu. Islam itu memahami pentingnya akhlak. Tapi tetap agama Islam ini satu-satu agama yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Muncul oh ustadznya intoleransi. Dari mana intoleransi jemaah? Karena mengatakan hanya Islam yang benar, iya kita mengatakan hanya Islam yang benar. Dan Allah mengatakan ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di mana tempat mereka? Sesungguhnya orang-orang kafir. Ini kata Allah. Oh, ingat. Kalau di suatu pengajian ustadznya menyampaikan kafir bahaya nih. Ini Allah yang mengatakan. Ustaz, ganti bahasanya supaya lebih toleransi. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlul kitab. Dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Apapun agama mereka, apabila mereka musyrik, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka adalah orang-orang yang akan berada di dalam api neraka kekal selama-lamanya di sana Lalu Allah tutup ayat ini ayat ini dengan firman-Nya, "Ulaika hum syarrul bariyah." Itu adalah manusia yang paling buruk. Walaupun akhlaknya mulia. Kenapa? Ya gimana tidak dikatakan buruk? Allah yang senantiasa berbuat baik sama dia dikatakan Allah punya anak. Nauzubillah <clears throat> Jadi jamaah Kembali kepada ucapan Ikrimah. Segala sesuatu itu punya pondasi. Wa asasul Islam khuluq. Dan asasnya Islam ini adalah akhlak yang baik. Maka di sini eh, antum yang udah ngaji tampakkan asas ini. Asas yang tampak dilihat orang itu akhlak. Kelihatan gaya ngomongnya. Fulan Allah. Kalau nulis komentar di di YouTube, Facebook, di Twitter, aduh pedes. Oh. Nih, agamanya kurang. Betul. Kalau agamanya baik, dia akan menjaga lisan. Na'udzubillah jemaah. kala muncul celaan, iblis, setan, apalagi. Itu yang namanya na'udzubillah. Kebun binatang semuanya keluar. Nggak cukup. Toilet isinya toilet keluar dari mulutnya dia. Allah buang ke toilet kau keluarkan lewat mulutmu. Ada ada muslim. Nah, kita perlu hati-hati tunjukkan akhlak. Kita lihat Rasulullah SAW. Sebelum beliau diutus jadi nabi dan setelah beliau diutus jadi nabi. Supaya antum melihat sebelum antum mengerti dan setelah antum mengerti apa perubahan yang terjadi di diri antum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus jadi nabi, semua orang di Mekah kenal sama beliau. Kenal baiknya apa buruknya? Kenal baiknya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Insyaallah orang yang terpercaya. Antum sebelum mengaji dikenal masyarakat sebagai apa? Ya Ustaz, suka gangguin masyarakat. Baik. Preman, nah, ada sebagian preman. Kemudian setelah antum ngaji, alhamdulillah Ustaz. Masyarakat tahu kalau anak sudah taubat. Alhamdulillah. Tahu dari mana? Suka ke masjid. Alhamdulillah. Cuma jarang ngomong sama masyarakat. Ini kata sebagian orang. Kalau orang suka ke masjid, jarang bergaul sama masyarakat, hati-hati. Langsung laporkan ke Densus. Nah, ini kadang-kadang terjadi jemaah. Maka kita harus harus berusaha memperbaiki akhlak kita. Bergaul dengan masyarakat, baik sama mereka. Nabi Alaihissalam setelah beliau jadi nabi, jangan ditanya bagaimana akhlak beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari gua Hira dalam kondisi beliau ketakutan, orang ketakutan sambil menggigil. Beliau mengatakan zamiluni, zamiluni. Beliau diselimutin sama istrinya Khadijah. Lalu beliau cerita tentang apa yang beliau alami. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Nggak, demi Allah, nggak mungkin Allah sekali-kali akan menghinakan. Kenapa? inna latasilur rahim. Engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Ini sebelum jadi nabi. Wa Engkau orang yang memulaikan tamu. Ini jamaah akhlak yang mulia. Antum sebelum ngaji, kalau ada tamu dikasih air, air gelasan. Ada kan air yang gelasan. Setelah antum ngaji, antum ngomong sama istri antum. Kalau ada tamu, semua yang ada di kulkas kau keluarkan. Bang, ayam, daging, apa <laughs> keluarkan semua. yang nggak bisa dimakan lah. Dikeluarkan, betul. Keluarkan untuk tamu. Karena kau dulu aku pelit, setelah aku ngaji, aku tahu Nabi SAW itu memuliakan tamu. Kamu muliakan tamu. <clears throat> Kemudian, watu'inu ala nawaibil haq. Kau orang yang suka membantu menegakkan kebenaran. Wataksibul ma'dum. Kau suka membantu orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kau carikan kerjaan buat dia, Masya Allah. Itu itu akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi. Bagaimana dengan kita? Dan banyak lagi akhlak-akhlak lain disebutkan oleh Khadijah. <clears throat> Allah menyebut Nabi kita. Di dalam Al-Quran di surat Al-Qalam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung hukum. Bayangkan, tuh Allah memberikan kesaksian kepada Nabi. Itu pun masih dijelek-jelekan oleh kaumnya. Apakah Nabi tidak dicela sama kaumnya? Dikatakan meresahkan masyarakat. Memecah belah antara ayah sama anaknya. Dikatakan majnun. Dikatakan sahir, penyihir. Dikatakan kahin, dukun, syair, kadib, macam-macam celaan buat Nabi Alaihissalam. Padahal beliau sudah mendapatkan kesaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kayak kita nih. Kalau kita tidak baik, malahan masyarakat akan membuat apa akan memandang dakwah ini nggak benar. Hati-hati tuh. Pokoknya kalau kau lihat orang jenggotan, duh jenggotan, cingkrang. Kalau ketemu sama sahibnya, nggak assalamualaikum, ah, aliran nggak benar. Sampai ada seorang penceramah di masjid, di Bondowoso, teman cerita, itu khatib Jumat cerita. Salah satu ciri aliran sesat itu kalau sholat ngejer kaki. Lawan tuh. Salah satu ciri aliran sesat kalau sholat ngejar kaki. Antum kan kalau ngaji, udah ngaji Lihat orang menjauh, antum ikuti. Antum sholat semua ya, enti sampai kemana anak? Ketika dia sudah nggak mau, antum sudah. Saya tegakkan kebenaran. Ini orang nggak paham, nggak paham dia. Dia merasa risih. kadang-kala antum naik ke sejadahnya yang baru. Dia baru dari Mekah sejadahnya baru. Antum langsung naik ke sejadahnya. Sawu sufufakum. Baik. Dengan akhlak lah untuk menyampaikan, Pak, uh, saya mau merapatkan soft, boleh, kata dia. Ngomong dengan Ketika mengatakan, jangan mas, ini baru dari Mekah. <laughs> oh iya, sudah kalau nggak mau gimana? Ini gara-gara akhlak jamaah subhanallah. Pernah di Bondoso juga kejadian. Ini masalah sutroh. Kita tahu sutroh. Nabi SAW mengatakan, Ida salat hadukum fal yusalli ila sutra. Kalau sholat, hendak sholat ke sutra. Itu ada orang sholat jamaah, nggak pakai sutroh. Sama yang baru ngaji, didorong jamaah. Didorong sampai ketemu tembok. Supaya sholatnya ke sutra. Uh. Akhirnya nih yang didorong suatu hari sohibnya sholat pakai sutra. Sutrahnya ada yang pakai kayu atau apa. Sama sohibnya langsung diambil sutrahnya. Dibawa pergi. Jangan. Ini <laughs> ribut gara-gara akhlaknya nggak benar semua. Ada satu sholat, sholatnya gerak-gerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sohidnya dipegang itu gerak-gerak. Ini kejadian cuma. Allahu Akbar. Oke, antum berpendapat nggak boleh gerak-gerak. Ustaz, gerak lebih dari tiga kali batal sholatnya. Ini berapa kali dia gerak dan ke dia pegang Tolong belajar yang benar, akhlaknya yang benar. Sehingga orang itu tidak mencela dakwah ini. Antum tunjukkan bahwa antum setelah mengaji antum lebih baik. Sama orang tua lebih care. Tuhan pernah sampaikan. Contoh satulah, antum setelah ngaji pulang orang tua antum setiap mau keluar rumah mendapatkan sandalnya menghadap ke dia. Ini bukti amalia. Setiap orang tua keluar selalu sandalnya antum sudah hadapkan kepada dia. Berangkat ke masjid, Orang tuanya masuk ke masjid, sandalnya orang tua antum antum hadapkan. Ini sesuatu yang ringan jamaah. Tapi terlihat perubahan yang terlihat. Bukan perubahan dalil. Ayah saya sekarang sudah punya 12 dalil. Ayah nggak kelihatan sama itu. Ayah kelihatan ketika makan sama orang tua. Antum biarkan abah antum ngambil dulu. Ketika antum hendak mengambil sesuatu, ayah, anak mau ambil ini ayah ya izin sama orang tua, Mungkin orang tuanya kepingin ngambil itu. Tapi ada anak yang, Masya Allah, abah nggak suka sama paha. Bismillah. Antum nah, tanya, ba, ini pahanya anak ambil ayah. Orang tua tidak akan menolak. Tapi dia akan menghargai akhlak antum. Fadlah kau makan. Masya Allah. Orang tua makan, kau ambilkan air buat dia. Sesuatu yang ringan sebenarnya. Antum pulang dari kajian nih. Pulang dari kajian. Antum pulang punya duit 5 ribu. Antum belikan sesuatu buat orang tua. Pulang, abah. Alhamdulillah anak tadi lihat anak jadi ingat abah sama ummi. Subhanallah. Antum ngomong anak jadi ingat abah sama umi itu orang tuanya seneng sama antum. Ternyata antum di luar ingat sama orang tua antum. Ini hal-hal ringan yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan ini supaya orang lihat kalau antum lebih baik. Bukan ria, bukan ria. Bukan kita ingin dipuji orang, bukan. Tapi kita ini ingin menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang Allah sudah kasih tahu sama kita dari ilmu-ilmu itu. Kalau kita melihat akhlak Nabi SAW, Allah. Antum baca kitab Al-Adabul Mufrad Kitab Al-Adabul Mufrad itu tentang adab, tentang etika, tentang karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Ada seribu lebih hadis mungkin di situ jemaah. Yang kita seharusnya pelajari jemaah. Kenapa? Karena itu penting agar tidak muncul lagi ucapan-ucapan nggak -ucapan, penting agamanya nggak agamanya penting dan muslim akhlaknya baik muslim akhlaknya baik kalau akhlaknya tidak baik ya jangan disalahkan Islam Nabi Alaihissalam ketika ditanya tentang Islam apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al Muslim man salif al muslimun min lisanihi wa yadi yang disebut orang Muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangan dia itu muslim. Nabi menjelaskan tentang sebuah perilaku jemaah. Muslim nggak pernah ganggu tetangganya. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah udah ngaji melihat pohon mangganya itu nyebrang ke rumahnya tetangganya. Nyebrang tahu daunnya selalu jatuh ke sana. Ketika panen tetangganya nggak dikasih. Akhlak? Bukan, oh, bukan akhlak. Kalau kita bicara akhlak Nabi alaihissalatu kepada seorang ibu, kasih sayang Nabi kepada seorang ibu. Nabi itu kalau jadi imam, dengar suaranya anak menangis, beliau sholatnya dicepetin. Sholatnya dicepetin. Karena beliau kesian sama tua ibu. Kepikiran sama anak yang menangis. Kita udah ngaji, shh, bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Baru Ar-Rahman anaknya nangis. Masa berhenti gitu. apa-apa. Allahu Akbar. Langsung nonton ruku. Dan jangan dipanjang-panjangin ruku dan sujudnya. Jangan. Itu ibunya kesian. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah akhlak. Perhatian sama orang yang lebih tua. Untuk melihat orang yang lebih tua lagi naik ke masjid umpamanya ada orang tua yang lagi mau nyebrang, lagi macam-macam. Aku tunjukkan anak, kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Nabi mengasihi sampai binatang. Ya antum kalau lihat kucing sakit atau apa, antum kasih makan. Kisah seorang pelacur yang ngasih minum anjing. Bayangkan wanita pelacur yang dikasih minum apa? anjing masuk surga Kita ini kadang kala subhanallah nggak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surga. Karena sejatinya amalan tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau beramal berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara akhlak Nabi sama anak-anak Beliau kalau ketemu anak-anak, dicium anak-anak, diusap kepalanya. Beliau pernah datang ke rumahnya Ja'far. Nabi Tol, diciumin anaknya Ja'far itu. Diciumin anaknya Ja'far. Sambil beliau bersedih karena Ja'far telah tewas di medan perang. Radiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau berpesan kepada para sahabatnya, Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Fakat atahumma ma Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Bikin bikinkan makanan. Kesian dia. Begitulah kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. kadang Kadangkala ada seorang wanita. Ada wanita yang kata orang di kampungnya itu, Ya agak kurang waras lah. Dia mau ngomong sama Nabi SAW. Nabi dengerin omongannya. Nabi dengerin sampai dia selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghargai. Beliau dikasih hadiah sama orang Yahudi. Beliau makan. Ternyata kambingnya ada racunnya. Tapi beliau tetap berusaha menghargai mereka. Antum ketika bertetanggaan dengan orang non-muslim. Ketika itu antum harus tunjukkan akhlak Islam yang paling bagus. Walaupun antum ya belum seperti itu. Antum tidak pernah berbagi sama tetangganya, tapi tahu tetangganya non-muslim, baru pindah. Antum mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Lemarinya antum angkatin. Kemudian antum kalau dia butuh tukang, antum panggilin tukang. Tunjukkan ada Islam. Kalau bicara toleransi, Islam adalah agama yang paling toleransi. Tapi kalau sudah urusan agama, afwan lakum dinukum waliyatin urusan muamalat, ahlan wa kita bermuamalat dengan cara yang baik. Nabi SAW kepada pembantu. Allah, nggak banyak ngomong beliau sama pembantu. Ini ibu-ibu yang punya pembantu. Kadangkala ada ibu-ibu yang cerewet. Ya. Betul. Pembantu itu nggak ada benernya. Nyuci piring, pecah piringnya, potong gaji. Nyuci gelas, pecah gelasnya, potong gaji. Nyetrika, kebakar, potong gaji. Jamaah, apa dia sengaja melakukan itu pembantu kita? Dia mau cari duit di rumah kita. Tapi namanya orang cuci piring, ya cuci piring lah jamaah. Sabunnya licin, jatuh, pecah. Masya Allah. Di rumah aneh itu, yang namanya gelas, itu nggak ada yang sama. Beli satu lusin, pecah sebelas satu Istri yang mecahin. Kita katakan, ya sudah. Berarti pembantu itu sama dengan istri kita. Apa istri kita sengaja mecahin gelas? Enggak. Subhanallah. Mana punya kakak cerita. Habis nyuci piring, ditaruh di wadah. Masuk ke dalam. Itu wadahnya jumplang dinaikin ayam. Semuanya pecah. Siapa yang mau disalahkan? Ya sudah. Antum bawa tuh ayam potong. Bismillah. Antum balas dendam sama dia ngapa ini yang mecahkan piring. Gak ada masalah kok sama ayam. Tapi kalau sama pembantu, kesian dia. Berapa sih? Dia tinggalkan kadang kalau pembantu ini punya anak di rumahnya sama. Punya ke, dia tinggalkan anaknya untuk merawat anak antum. Demi dia bisa ngasih makan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Berapa kali kita maafkan pembantu? Khadim itu bisa pembantu yang berbayar, bisa budak di masa itu. Yang memang dimiliki. Nabi diam. Dia tanya lagi sampai tiga kali. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? U'fu anil khadimi fi kulli yaumin Sab'ina marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Antum sama pembantu dihitung cuma tiga kan? Satu, ya, anda maafkan. Dua, tiga, pecat. 70 kali kata Nabi SAW. Terus terang zaman. Orang yang baik adalah orang yang pembantunya kerasan di rumahnya. Itu orang baik. Tapi kalau antum lihat orang Pembantunya gonta ganti. Yang nggak benar pembantunya apa majikannya. Allah. Haibatifilah. Maaf Allah. Nabi kalau memaafkan jangan ditanya. Beliau dilemparin batu sama penduduk Taif. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu adalah kondisi terberat beliau. Beliau diusir dari Mekah menuju ke Taif dengan harapan dapat perlindungan di sana dan beliau mengatakan kepada pemuka-pemuka Taif di Taif itu, kalau kau tidak menerima aku, tak ada masalah, tapi tolong tutupin masalahku, jangan disebarkan ke orang-orang. Ternyata pemimpin-pemimpin itu malah manggil anak-anak, anak-anak muda, orang-orang bodoh supaya melempari Nabi SAW dengan batu. Beliau sedih. Datang tuh malaikat gunung diutus. Malaikat ini mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain." Kalau kau mau, kau tinggal perintahkan. Aku akan timpakan dua gunung kepada penduduk Mekah dan riwayat kepada penduduk Taif. Akhsyabain itu dua gunung yang ada di Mekah disebut Jabal Jabal Abi Qubais wa Jabal Qu'aiqu'an. Itu akan ditebarkan menurut. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira kalau ada orang yang nyakitin antum. Ada orang nyakitin antum, melukai antum, lalu antum ditaruh sama polisi. Mas, ini orang mau kita penjarakan, kita patahkan kakinya, atau kita kubur. Antum kira-kira yang mana yang dipilih? Saya mau istikharah dulu, Pak istikharah. Antum maafkan dia, nggak bisa dimaafkan. Emangnya cuma maaf doang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang Tufail ibn Amr ad dausi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah bertahun-tahun dia berdakwah di kampungnya dan ternyata penduduk kampungnya tidak mau masuk Islam. Maka Tufail datang dengan penuh emosi dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Inna dausan qad aba, qad asa wa, wa aba. InsyaAllah. Lima menit lagi ya Ustaz. Betul Ustaz. Insyaallah. Jamaah ya, anak izin minum dulu. Kayaknya udah habis Ustaz. Hah? Oh itu kecepatan jamnya. Alhamdulillah. Inna tufa inna dausan qad asaw wa abaw. Atau kama qala Tufail apa Daus ini udah nggak mau, dia sudah nggak mau nurut, dia membangkang. Fadullah alaihim doakan semoga Allah memberikan kehancuran kepada mereka. Ini sahabat nih, karena dia merasa udah lelah berdakwah. Ternyata mereka tetap nggak mau. Nabi berdoa ya. Sahabat pada ketakutan, ada omongan-omongan tuh halaka Daus, habis sudah Daus. Apa doa Nabi alaihissalam? Allahumma hdi dausan waktini bihim. Allahumma hdi dausan waktini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada daus dan datangkan mereka ke sini buat aku. Pulang nih Tufail. Berdakwah itu satu kampung semuanya masuk Islam. Kira-kira 70 kakak itu masuk Islam. Dibawa datang ke Madinah. Begitu seorang muslim seharusnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam kondisi beliau berkuasa, beliau masuk ke Mekah tidak dengan mendongak, beliau masuk ke Mekah dengan menunjukkan wajahnya sampai dagunya menyentuh dadanya. Beliau membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sambil menunduk beliau ketika dikumpulkan penduduk-penduduk Mekah yang mengusir beliau. Penduduk Mekah yang memerangi para sahabat Nabi sehingga Hamzah tewas, Musab bin Umar tewas, banyak sahabat yang mati. Penduduk Mekah yang pernah memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama tiga tahun sampai sahabat-sahabat makan di daunan. Ketika dikumpulkan penduduk Mekah yang beliau bisa membunuh mereka semua. Beliau mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi semua kalian bebas mau Itu Nabi Alaihissalam. Maka kita harus dan selesai Ramadan kita harus lebih baik lagi. Ada wa alim sahab itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Saatnya kita sisi tanya jawab. Tidak kita buka, afwan, kita tidak buka sisi tanya jawab langsung. Mohon bisa di WA atau di SMS ke nomor yang sudah ada di masjid ini. Pertama, pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya jika seseorang tidak pernah sholat lebih dari 10 tahun dan ibadah lainnya Padahal sudah dinasihati, disuruh, serta dituntun. Apakah orang itu termasuk sudah kafir? Jika iya orang itu sudah kafir, bagaimana hukumnya jika orang itu tinggal bersama satu rumah dengan kita? Orang itu saudara saya, sedangkan orang itu tidak pernah ibadah sama sekali. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya ma, urusan mengkafir, kafir mengkafirkan ini bukan urusan yang mudah. Yang pertama dilihat, dia muslim baik. Kalau muslim dengan benar, kita tidak bisa mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan benar pula. Dan dia tidak sholat Ustaz. Tidak sholatnya kenapa? Tidak sholatnya karena malas atau dia tidak mengakuin kalau sholat itu wajib. Kalau dia tidak mengakuin sholat itu tidak wajib, maka di sini dia menjadi kafir. Tapi itu pun tidak bisa kita langsung menfonis dia kafir. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak faham, mungkin cara kau menyampaikan dia tidak bisa faham apa yang kau sampaikan umpamanya. Maka kita perlu berhati-hati masalah fonis kafir mengkafirkan. Tugas kita berdakwah, menyampaikan. Baik. Ketika kita sudah berdakwah menyampaikan tapi coba didengar dari dia. Kenapa dia tidak melakukan hal itu? Ditanya. Kalau ternyata alasan-alasannya bisa kita ya kita luruskan dan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu taala. Bagaimana dia hidup serumah sama kita? Nggak ada masalah. Kalau dia apalagi saudara sama kita, tetap kita jangan berhenti beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Terus kita kasih nasihat. Karena kita takut kalau dia keluar dari rumah itu malah jadi tidak benar. Hadza wallahu alam bissawab. Baik. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya bagi suami yang melihat aurat wanita lain secara sengaja di sosial media? Jazakallah khairan. Maksudnya Ustaz? Melihat dengan sengaja aurat wanita yang bukan halal bagi dirinya. Nah. Jamaah, kita ini disuruh menundukkan pandangan kita. Mau di sosmed, mau di jalan. Karena ada pandangan, Ustaz, kalau di sosmed ini kan tidak langsung, Ustaz. Yang nggak boleh itu ngelihat langsung. Jadi kalau ngelihat umpamanya ada perempuan di sana, anak ngelihat lewat cermin. Lewat spion, spion. Antum naik motor, ada cewek jalan di belakang. Antum lihat-lihat spion. Bismillah, Masya Allah. Pikiran antum nggak apa-apa. Anak, anak nggak secara langsung. Baik. Nggak ada urusan langsung dan tidak langsung. Tapi pandangan mata antum itu membuat nafsu antum tergerak. Saat sama sekali tidak bergerak. Anda melihat perempuan itu seperti melihat batu. Oh, ya sudah antum ke rumah sakit jiwa. Kalau dia mengatakan melihat perempuan sama seperti melihat batu jemaah. Nggak ada. Lelaki itu melihat perempuan mau di sosmed takut nggak boleh. Bahkan bahaya ketika di sosmed. Kalau di luar dia masih tolah toleh jemaah. Ada orang nggak? Nggak ada. Tapi kalau di sosmed nggak ada yang tahu. Allah semoga Allah menjaga kita jemaah. Allah mengatakan wa lil ya yaghuddu min absar. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Banyak lelaki-lelaki yang tidak puas dengan istrinya, bukan karena istrinya belum memuaskan dia, tapi karena dia tidak menundukkan pandangan. Penyakitnya di dia bukan di istrinya. Setan yang membuat sesuatu yang jelek jadi indah buat dia. Itu tazinu syaitan. Maka kau tundukkan pandanganmu kalau kau ingin melihat wanita, lihat istrimu. Dan ini juga buat para wanita. Tolong wanita ini kalau di rumah jadi yang cantik. Jadi yang cantik. Jadi yang paling cantik. Maka anak kadang kala ngomong sama beberapa orang yang menikah lalu bermasalah. Dia kumpul sama mertuanya. Iya Ustaz, kata si perempuan, Ana ini nggak pernah bisa pakai baju bagus buat suami Ana pakai baju bagus sedikit, bersolek buat suaminya. Kata mertuanya, "Hei, kau kemasukan jin di mana?" Jadi serba salah dia mau bersolek buat tapi tetap wanita yang soleha dia memberi nasihat suaminya dan dia berusaha memperbaiki suaminya dengan memberikan yang terbaik dari dia. Karena Nabi Alaihissalam ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab beliau? Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka yang kalau engkau memandang kepada dia wanita itu membuat hidupmu jadi bahagia barakallahu fikum baik Ustaz mau bertanya tentang jika kita ingin mendatangi suatu kajian tapi di jalan terjadi sesuatu yang menyebabkan kita meninggal apakah meninggalnya kita itu syahid Ustaz Alhamdulillah Subhanallah jemaah Iya. Berkaitan dengan mati syahid. Mati syahid itu bukan hanya yang meninggal di medan perang. Orang yang mati keruntuhan, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, itu mati syahid. Orang yang mati dalam kondisi jalan menuntut ilmu. Insya Allah husnul khatimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan antum ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia bunuh 100. Kemudian dia tobat. Belum beramal soleh nih. Sama gurunya disuruh hijrah. Meninggalkan kampungnya. Dalam perjalanan mati. Matinya gimana? Husnul khatimah. Allah masukkan dia ke surga padahal belum beramal kebajikan sama sekali. Hanya dia sudah niat berangkat ke sana maka ini Jamal. Di antara amalan yang tersembunyi itu niat. Niat kan gak ada yang tahu. Antum mau meskan duduk di sini. Antum niat nanti malam aku mau bangun malam mau sholat tujuh rakaat. Lalu antum ketiduran. Ditulis nggak pahala antum tujuh rakaat? Ditulis. Mudah-mudahan orang itu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mohon nasihat hukum nonton film Korea. Karena karena istri Ana gemar sekali nonton film Korea. Entah karena aktornya ganteng atau yang lainnya. Setiap ditegur alasannya hiburan sambil mengurus anak atau menyetrika baju. Mumpung kebetulan istri Ana hadir Ustaz. ya Allahu Akbar ya. Iya. Dulu dulu sebelum banyak film yang banyak digandrungi ibu-ibu itu telenovela. Ingat dulu. Dari mana tuh? Meksiko. Kemudian sekarang pernah India, India. Rame India. Si ibu sambil nyetrika sambil nonton film India. Kepala anaknya kena setrika kadang-kadang. <laughs> Nggak ngurusin dia cuma betul. Ini sekarang Korea. Kita tahu bahwasanya tadi kita diperintahkan menundukkan pandangan mata kita. Baik itu di medsos, baik itu di film, di mana. Oke, TV ini pisau bermata dua. Kalau kau setel kajian, setel ngaji, kau setel Mekah, Medina, kau dapat pahala. Tapi kalau yang kau setel hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membuat engkau berbuat dosa. Melihat lelaki-lelaki yang tampan di situ, sambil nyetrika, melihat, Masya Allah, tampan banget. Lalu dia lihat suaminya lagi tiduran. Ada dosa aja, Pak. Tapi perempuan butuh hiburan dan suami kasih hiburan istri. Hiburan yang halal. Banyak hiburan yang bermanfaat. Umpamanya, ana subhanallah, ana lihat di medsos itu di medsos itu banyak hal yang bermanfaat. Kadangkala ada cara, kadang kadangkala nonton ada cara memanfaatkan botol dari plastik, dibikin ini, dibikin itu macam-macam. Itu bermanfaat buat perempuan. Maka suami bantuin istrinya. Kumpulkan tuh film-film yang bermanfaat. Kasih tahu dia nih, dek kau sambil apa? Sambil nyetrika, sambil ngurusin anak, anak kasih sesuatu yang bermanfaat. Banyak yang bermanfaat dari ciptaan Allah ini jemaah. Maka kalau nonton film Korea jelas-jelas selain Pertama antum melihat orang-orang kafir di sana. Imam Ahmad bin Hanbal Masya Allah. Beliau kadang kala kalau ngelihat orang kafir itu beliau tunjukkan pandangannya. Aku nggak bisa ngelihat seorang yang mengatakan Allah itu punya anak. Di Sedangkan kita menikmatin mereka. Ustaz anak nggak ada nafsu cuma ngikutin ceritanya. Itulah zaman. Sebagian orang itu nonton nonton film, masya Allah, sambil nangis nangis ya mak. Mak, kenapa nangis mak? Mati itu kata dia. Subhanallah, bohong itu. Subhanallah. Ini kadang-kadang terjadi di masyarakat, makanya televisi itu jangan terus serang. Dulu tahun 97, ketika Anda di Jakarta, tahun 97, itu ada penulis dari, ada seorang sarjana ambil S2 dari Australia. Dia ke Jakarta, pada waktu itu masih susah internet macam-macam, dia datang ke Jakarta, dia mau nonton film-film di Indonesia. Arahnya kemana? Karena film yang ditontonkan di televisi itu adalah untuk mengarahkan opini publik. Mau dibawa kemana rakyatnya lihat film yang di setel. Setelah sebulan, dia membuat kesimpulan bahwasanya arah Indonesia pada waktu itu adalah Amerikanisasi. Bagaimana orang Indonesia berkiblat ke Amerika. Film-film Amerika yang disetel tuh Kemudian sekarang Korea macam-macam. Dan sebenarnya film dari luar itu lebih mending daripada film dari dalam. Kenapa? Dulu ketika orang nonton nonton film-film dari Amerika, dia mau niru itu masih banyak hambatan dengan budaya dia. Ojo niru wong Amerika, macam-macam. Baik. Ketika jadi sinetron Indonesia, nirunya ada hambatan nggak? Nggak ada. Lah wong podo teko Indonesia. Iya. Dia akhirnya niru dengan lebih parah. Karena sinetron-sinetron itu adalah ya cuplikan atau duplikat dari yang film-film sana membahayakan sekali maka nasihat Anda jangan ditonton. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita jamaah. Hadza wallahu a'lam Mau tanya tentang hukum ikut senam. Saya disuruh suami untuk senam karena body saya sudah tidak semanis yang dulu. Wallahi sahih, ada sahih. Nah, nah. Nah. Dalam hati saya sebenarnya kurang suka sama musiknya Ustadz. Saya harus bagaimana? Dan olahraga renang untuk akhwat apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, ya berkaitan dengan senam tetaplah perempuan ini juga yaitu perempuan kadang-kala tidak memperhatikan tubuhnya karena merasa dia sudah punya suami. maka yang antum lihat biasanya perempuan kalau punya suami sebagiannya dia nggak perhatian sama tubuhnya. Tapi kalau dia jadi janda, masya Allah diet dia. Kenapa? Supaya ada yang mau sama dia. Ini yang dilakukan. Terus bagaimana sekarang seorang wanita? Ya dia jaga tubuhnya. Senam boleh senam. Cuma yang jadi masalah kan senamnya di mana tuh? Maka bisa senam ngundang guru ke rumah privat. Ya dengan pakaian yang jangan yang vulgar-vulgar yang dipakai. Seperti itu. Oh senam-senam, bisa senam sendiri dan alhamdulillah sekarang sama. Kalau kita bicara senam apa ya? Bimbingan untuk senam itu sudah banyak tanpa kita harus ke tempat tempat senam. Maka kita bisa melakukan itu. Jadi istri senam nggak ada masalah itu untuk kesehatan, untuk menyenangkan suaminya, tapi tidak di tempat-tempat dengan musik-musik yang tadi disebutkan itu. Berkaitan dengan renang, boleh dia renang, tapi jangan ada orang lain renang. Ataupun kalau dia berenang dengan sesama wanita di kolam renang yang tertutup, yang aman, dengan pakaian yang tidak yang tidak terlihat aurat dia dengan wanita. Masih artinya pakaian itu bukan pakaian renang seperti walaupun sama-sama perempuan tetap harus dijaga aurat wanita dengan wanita yang lainnya, tapi lebih baik ya sebagian ulama melihat janganlah seperti itu. Tapi kalau dia punya kolam renang pribadi ya nggak ada masalah buat dia berenang. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz Afwan Tat, Ana mau bertanya tentang rumah tangga. Bagaimana hukumnya jika istri enggan sekali melayani suami? Dan apa yang harus dilakukan oleh suami? Apakah harus bersabar? Apakah nikah lagi? Apakah bagaimana Ustaz pada usia kami masih 40 tahun Ustaz? Kebhada. Masya Allah. Iya. Untuk para wanita. Ketahuilah bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau si istri tidak melayani suaminya, maka di sini kita tahu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza da'a ar-rajulu ila firashihi fa'abat fabata qabban la'anathu al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Lalu istrinya tidak mau, menolak. Akhirnya sang suami ini, ini kan sampai sang suami tulis surat kayak gini nih. Hanya sang suami itu bermalam dalam kondisi marah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bagaimana kewajiban wanita melayani suaminya ketika suaminya ada perlu sama dia, walaupun dia sedang masak. Walaupun dia sedang di atas kendaraan. Jadi umumnya seorang perempuan lagi mau datang kajian, naik mobil, lalu suaminya ngomong di sini, turun dari mobil, afon nggak jadi kata dia, ada perintah dari bos. Nah melayani suami. Karena banyak permasalahan perceraian di rumah tangga itu salah satunya ini. Tapi suami tidak mengungkapkan. Kalau masalahnya masalah ranjang, yang dia ungkapkan istriku nggak nurut, istriku macam-macam, padahal dia punya masalah di ranjang tadi. Maka apa solusinya? Ya dikasih penjelasan. Kemudian sang suami juga pintar-pintar merayu istrinya. Pintar-pintar merayu istrinya. Anda nggak tahu. Di sebagian keluarga itu suami istri sama-sama kerja. Artinya pulang ke rumah sama-sama capek. Sama-sama capek. Akhirnya sampai rumah ya sama-sama capek. Maka ya seorang suami melihat kondisi istrinya. Kalau lihat istrinya, aduh istriku ini terlalu capek macam-macam umpamanya sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik, ya dikasih pembantu. Kalau dia bekerja, udahlah kau nggak usah kerja lah, biar aku yang mencukupi kehidupan rumah tangga. Seperti itu. Apa solusinya? Apakah menikah lagi solusi? Itu salah satu solusi memang. Dan bagi wanita-wanita yang tidak ingin direbotin sama suaminya, biar suaminya kawin lagi. Artinya dia merasa lelah dengan suaminya. Ini lagi, ini lagi, aku capek ngurusin engkau. Ya sudah, biar dia nikah lagi sehingga tugasmu akan berkurang. Kira-kira mau nggak wanita seperti itu ya? Jadi perempuan ini jemaah. ada ngomong sama seseorang. Suaminya bekerja di luar negeri 10 tahun. 10 tahun nggak pernah pulang jemaah. Sabar enggak si istri menunggu? Sabar. Setelah pulang, suaminya kawin lagi. Akhirnya sehari ke rumah dia, sehari di rumah istri mudanya. Sabar enggak istrinya? Seperti sabarnya 10 tahun nunggu suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi dengar suaminya kawin lagi, Mas wal afu minkum. Ana balik ke rumah. Kadang kala itu terjadi. Maka apabila engkau tidak ingin suamimu menikah lagi umpamanya, kau layani suami dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tercukupi kebutuhan suaminya. Hadza wallahu a'lam. Zid Zid. Allah Banyak teman kami orang-orang Nasrani berakhlak baik, sopan santun dan sering mengingatkan kami untuk sholat pada saat waktu sholat tiba. Bagaimana sikap kita, Ustadz, Sementara orang muslim saja tidak demikian. Nah, yaitu tema kajian kita hari ini jemaah. Bagaimana seorang muslim ini tadi? Perkataan Ikrimah, "Likulli syai'in asas wa asasul Islam al-khuluqul hasan." Semua itu ada pondasinya dan pondasi Islam itu akhlak yang mulia. Di sini sebagian orang tertarik dengan agama lain karena melihat pemeluk-pemeluk agama itu baik. Maka antum harus tunjukkan. Harus berkorban antum. Kayak tadi umpamanya sama temannya yang non muslim. Ya ini terjadi oleh sahabat Nabi SAW. Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As kalau potong kambing itu dia pesen sama yang potong kambing, tolong kau mulai dengan tetangga yang Yahudi. Bayangkan. Sampai orang-orang heran, Kau mulai memberi dengan yang Yahudi? Iya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus memberikan wasiat kepadaku dalam urusan tetangga sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Kayak gitu tuh akhlak yang mulia aja. Maka seharusnya antum yang lebih utama mengamalkannya, bukan orang-orang non muslim jemaah. هذا والله a'lam Baik. Ustadz, bagaimana hukum menalak, mentalak lewat WA sampai tiga kali, lalu meminta rujuk kembali? Jamaah berkaitan dengan tolak apabila lafadznya itu lafadz yang sorry. Baik itu lewat tulisan, lewat surat atau lewat WA dan itu bisa dipertanggungjawabkan Menurut pendapat sebagian ulama itu sah. Talak itu jatuh. Talak itu jatuh. Ketika engkau menulis aku menceraikan istriku dan dikasihkan. Talak tiga kali, ingat urusan tiga, ketika mentalak tiga kali di satu majelis itu terhitung satu tetap. Tapi kalau dia menceraikan lalu dia rujuk ya, kemudian menceraikan lagi, kemudian dia rujuk ini udah dua kali, lalu dia menceraikan lagi, yang ketiga kali, maka di situ dia tidak boleh balik. Maka tolong orang-orang yang menikah, kalimat cerai atau gugat cerai itu dihapus dari kamus kehidupannya. Nanti kalau ada masalah baru didatangkan lagi. Karena ada sebagian suami sedikit-sedikit ngelihat istrinya kayak gini, aku ceraikan kau nanti. Si perempuan juga kayak itu, bang, aku kayaknya mau gugat cerai. Besok kita ke pengadilan agama. Gimana rumah tangga kayak gitu ya? Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus dengan bercerai. Hada wallahu a'lam Terakhir Ustaz, Ana sudah salah-salah ngomong Kayaknya Nah, Ustaz. Nah. akhirnya. Baik. Apakah semua riba haram? Apakah Apa? tidak ada riba yang diperbolehkan? Apakah semua riba itu haram? Semua riba itu haram. Nah. Ya berkaitan dengan riba ya. Ya ini kadangkala masalah riba ini jamaah. Ada orang yang taat ke masjid. Ada orang yang berangkat haji. Ada orang yang umroh. Ada orang yang jauh dari riba. Dia tidak mau makan riba. Dia jauh dari zina. Tapi riba dia lakukan seakan-akan tidak dosa. Dosa riba ini dosa besar. Ya Orang ini kalau bicara zina, na'udzubillah orang itu terjaga dari zina. Sholat di soft pertama di masjid dia selalu. Tapi kalau ngomongin orang enak aja dia. Na'udzubillah min Itu itu masalah riba. Terus apakah ada riba yang diperbolehkan? Ada riba yang diperbolehkan. Ribah yang diperbolehkan itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salim ada ada enam ribah yang diperbolehkan. Beliau mengatakan al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri. Ribah itu diperbolehkan di enam hal. Yang pertama orang yang dizolimin hendak mengadukan kezoliman orang yang mendolimin dia. Dia katakan, Ana dipukul sama Fulan. Fulan ngambil harta Ana. Iya, boleh. Wa mu'arrifin, untuk ngasih tahu. Lagi ngobrol ya, kau kenal sama Fulan, kata dia. Yang mana si Fulan? Itu loh Fulan yang biasa ke masjid. Aduh nggak tahu aku. Itu loh Fulan yang sumbing. Dia ngomong sumbing ini kan menyebutkan aibnya orang. Ketika dia ngomong sumbing hanya untuk ngasih tahu yang itu, oh iya aku sudah tahu dia. Ya aku antarkan ke sana. Itu untuk memberitahu. Oh muhadzir. Muhadzir itu mewanti-wanti orang. Mengatakan kau jangan duduk sama fulan. Fulan itu pengedar sabu-sabu. Ucapan kita ini untuk mewanti-wanti orang itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat apa ya? wa mujahirin fisqan dan ribain orang yang melakukan dosa besar terang-terangan orang fasik terang-terangan nggak malu-malu minum di pinggir jalan naudzubillah min dzalik itu nggak ada kehormatan bagi dia terus yang kelima apa kok lupa nus wa man talaba ianata fi izalati munkari meminta pertolongan orang untuk merubah kemungkaran. Laporan kita ke Pak RT, Pak RT, di situ ada orang lagi ngadu ayam, namanya fulan, fulan, fulan. Yuk kita berusaha untuk membersihkan hal itu. Kemudian yang keenam jamaah. Ah, kok jadi lupa jamaah. Siapa yang ingat jamaah? Siapa? القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا menyindir bukan minta nasihat seperti orang yang mau nikah tanya gimana fulan ustaz dikasih tahu fulan nggak benar ya iya ada satu lagi Masya Allah. Yang ingat anak kasih hadiah jamaah. Oh ya, anak lupa ya Tunggu tunggu bentar so. Anak ingat-ingat. Bukan, bukan menamaikan orang yang berselisih. Itu yang bohong yang diperbolehkan. Yang diomongin mau diomongin. Senang diribain dia yaitu termasuk mujahirin fiskon dan tidak termasuk riba karena riba itu menyebutkan kejelekan orang yang dia tidak suka. Kalau dia suka bukan bukan riba Nah. Apa jemaah? Iya. Oh iya, itu itu termasuk muarif yang ngasih tahu ya. Atau eh, dia memberitahu kondisi fulan kayak apa atau dia mewanti-wanti. Yang satu lagi jamaah tunggu bentar. Masya Allah. Nasib benar-benar lupa jemaah ya. Hadir هذا ما نسيه يا بكر في هذا لا لا لا في باب الغيبة ما شاء الله Gimana? Ya itu mu'arrifin, masuk mu'arrifin itu. Mu'arrifin. القط ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذير Naam sahih Yang minta fatwa Masya Allah kasihan Nah, orang yang minta fatwa. Mustaftin ya. Dia dia minta fatwa, Ustaz suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia minta fatwa tentang hal itu, itu diperbolehkan. Nah, kayaknya itu yang sahih jemaah. Hadza wallahu a'lam Itu kayaknya. Baik jemaah, mohon maaf kalau ternyata yang anak sampaikan salah, ingat itu dari anak sendiri, dari anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau yang anak sampaikan benar itu, Anda tutup. Antum tutup? Enggak usah. Ini hanya sebelum jam. Afwan sebelumnya para jamaah jangan ada yang keluar dulu. Afwan karena jumlah yang hadir 2.500 lebih. Mohon sebelum Ustaz tutup dengan salam dan kafaratul majelis, Ustaz nanti setelah tutup dengan salam kafaratul majelis, tolong dikasih keluar lebih awal.